Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina <clears throat> may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala Ashhadu an la illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian yang rutin kita adakan dan insya Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan tentang al-kabair. Sekedar mengingatkan bahwa pada kajian yang telah lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-50 yaitu bertindak melewati batas atau al-baghyu. Allah Subhanahu wa taala tentunya telah melarang perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kamu sekalian untuk berbuat ihsan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan pada segala sesuatu Inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita bil bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan dan menyuruh kita untuk memberi memberikan nafkah ataupun sedekah atau infak kepada dil kuba kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dari kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari al-baghi, dari perbuatan yang melewati batas, dari tindak semena-mena ataupun perbuatan semena-mena terhadap orang lain. <clears throat> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan dalam hadis beliau, "Inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafqara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku yaitu hendaklah kalian bertawadhu, bersikap tawadhu sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri atas orang lain dan tidak ada seorang pun yang bertindak melewati batas atau semena-mena terhadap orang yang lain. Allah wa iyyakum jami'an, kecenderungannya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan baik itu dari sisi kekuatan, kekayaan ataupun kedudukan biasanya suka bertindak melewati batas ataupun semena-mena terhadap orang-orang yang di bawahnya. Tiga jatuhlah mereka kepada perbuatan al-baghi ini, perbuatan melewati batas terhadap orang lain. Nah, ini merupakan salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala akan segerakan adabnya di dunia bagi pelakunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, "Ma min dambin ajdar ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya, adabnya di dunia untuk pelakunya. Di samping hukuman dan adab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat selain dari perbuatan melewati batas ataupun semena-mena dan perbuatan memutus hubungan tali silaturahim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita contoh bagaimana orang-orang yang semena-mena dengan kekuasaannya, semena-mena dengan jabatannya, semena-mena dengan hartanya terhadap orang lain, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun yang sombong dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Demikian juga Qarun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ia ke dasar bumi karena kesombongannya dan tindak semena-mena yang dilakukannya dengan harta yang dimilikinya. Nah, itu merupakan contoh bagi kita semua. Jadi ini adalah dosa besar yang hendaknya kita jauhi bersama. Nah, pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita akan melanjutkan kepada uh, kabirah al-kabiratu al-hadiyatu wal khamsun. Dosa besar yang ke-51 yaitu al tu al dhaif wal mamluk wal jariyah wal zaujah wal dabbah. Perbuatan semena-mena terhadap orang-orang lemah, adu afa terhadap budak wanita maupun budak budak laki-laki maupun budak wanita, terhadap istri dan terhadap binatang. Nah ini merupakan lanjutan daripada dosa yang ke yang ke-50 kemarin yaitu al-baghyu. Yaitu al-istitalah, perbuatan semena-mena, sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah, terhadap budak sahaya yang kita miliki, terhadap istri kita dan terhadap binatang. Ya, hewan tunggangan kita atau hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, ini merupakan satu eh, kita katakan perbuatan dosa ya bahkan ini digolongkan sebagai dosa besar dan ini adalah satu dosa yang berkaitan dengan hablun minan nas hutang kita kepada orang lain dalam bentuk perbuatan dalim yang kita lakukan terhadap mereka nah ini berat hukumannya dan berat e, kita katakan tanggung jawabnya nanti di akhirat ya kita ingat hadis ya tentang al-muflis tentang orang-orang yang pailit pada hari kiamat yaitu orang-orang yang datang dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa namun mereka telah banyak melakukan perbuatan semena-mena terhadap orang lain memukul yang ini menghina yang itu ya berbuat zalim mengambil harta yang ini ya, menghibahi yang itu dan seterusnya hingga akhirnya kebaikan-kebaikannya akan diambil dan diserahkan kepada orang-orang yang telah dizaliminya, yang telah diperlakukannya semena-mena. Nah, kemudian apabila habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa dan keburukan orang-orang yang telah diteliminya, yang telah di, e, diperlakukannya dengan semena-mena itu akan dilimpahkan kepada dirinya, kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwani azani Allah wa iyyakum jami'an. Sungguh sangat tragis nasib orang yang telah bersusah payah mengumpulkan pahala di dunia tetapi tetapi ternyata pahala yang telah dikumpulkannya itu bukan miliknya ya milik orang-orang yang telah dizaliminya. Maka dosa di dalam bab muamalah ini adalah satu dosa yang sangat berat. Ada pertanggungjawabannya nanti berkaitan dengan orang-orang yang kita zalimi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Ya, Janganlah kita memperlakukan orang dengan semena-mena dengan kekuatan yang kita miliki, ya dengan kekuasaan yang kita yang kita miliki, yang dengan harta yang kita miliki, ya yang mana harta itu kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah barang titipan sementara diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janganlah itu membuat kita sombong lalu kita berbuat semena-mena kepada orang lain yang kita pandang di bawah kita kedudukannya ya di bawah kita kedudukannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka di dalam firman-Nya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa abdullah wa la tusyriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal al junubi والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepadanya. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan berbuat syirik. Lalu kemudian penuhilah hak-hak manusia. Yang pertama adalah hak kedua orang tua dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada dua orang ibu bapamu, ya kepada ibu bapamu, kemudian karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Tadi kita sudah jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada karib kerabat kita, kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, kepada tetangga kita, kepada ibnu sabil, kepada budak-budak yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wal wal masakin, وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار bil jambi, بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Jadi di situ dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'ah beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-Wahidi mengatakan bahwa Ahmad bin Ibrahim Al-Mahrajani telah menceritakan sebuah hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ia mengatakan kuntu rabi'un kuntu rabi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala ya Muaz labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. قال هل تدري ما حق الله على العباد وما, وما حق العباد على الله Suatu ketika Muaz berada di atas ekor keledai bersama di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, aku berada di belakang Nabi di atas ekor keledai. Lalu beliau bersabda, Hai Mu'az Aku menjawab Ya Rasulullah Labbaik wa sa'daik Lalu beliau bertanya kepada aku Hal tadri ma haqqullahi ala ibad Wa ma haqqul ibadi ala Allah Tahukah kamu Apakah kamu tahu apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas sekalian hamba Dan apa hak sekalian hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala Maka aku mengatakan Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak Allah atas sekalian hamba, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la bihi syai'ah. Hak Allah atas manusia, atas hamba-hambanya adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun wa haqqul ibadi 'ala Allah dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala yang pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang wanita, eh, oleh seorang Arab Badui, ya, oleh seorang Arab Badui, Arabi. Atan Nabi, Atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Arabiun, fakal. Dia berkata, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, sini, wahai Nabi Allah, berilah aku wasiat maka Nabi mengatakan qal la tusyrik billahi syai'an wa in kutti'ta aw hurrikta wa la tad'is salata li waqtiha fa innaha dhimmatullah wa la tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr Nabi mengatakan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berbuat syirik. Sekalipun engkau dipenggal, dipotong-potong ataupun dibakar, yaitu walaupun engkau berhadapan dengan kematian, dengan ancaman kematian. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan tauhid. Jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Kemudian wala tada'is salah. Janganlah engkau meninggalkan salat pada waktunya. Sebab ia adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha dhimmatullah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Garansi dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggalkannya maka ia telah keluar dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wala tashrabil khamra dan janganlah engkau minum arak, minum khamar sebab ia adalah kunci segala kejahatan. Kunci dari segala keburukan. Ya, minum khamr. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat yang pertama kepadanya yaitu agar dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik ya kepadanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wali bil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu. Maksudnya adalah berbakti kepada keduanya. Ya, terlebih lagi apabila keduanya mencapai usia lanjut yaitu dengan cara memperlakukan keduanya dengan lemah lembut tidak menjawab perkataan mereka dengan kasar, tidak memandang mereka dengan pandangan yang tajam, pandangan yang sinis, ya, dan juga tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Wasahib huma fid dunya ma'rufa dan bergaullah kamu kepada dua orang tuamu, kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf. Bersikap seperti seorang budak di hadapan tuannya, selalu menundukkan kepala, tidak meninggikan suara di hadapannya dan mematuhi perkataannya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Namun kalau keduanya menyuruh kita untuk berbuat mungkar, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik, untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat mungkar yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keterangan tentangnya, yang Allah yang eh, engkau tidak mengetahui ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala ya fala tuti'huma maka janganlah kamu taat kepada keduanya namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa ya bermuamalalah kepada kepada keduanya di dunia ini dengan cara yang baik dengan cara yang ma'ruf ya dengan cara yang ma'ruf ya dan juga wa kullahuma eh, dan wa lahuma janahad dhulli dan tundukkanlah ya e, dirimu di hadapan mereka di, di hadapan kedua orang tuamu. Ya khususnya sebagaimana kita sebutkan tadi, apabila orang tua kita sudah tua renta, ya sangat membutuhkan perhatian kita, maka kita disitulah diuji bagaimana kebaktian seorang anak kepada dua orang tuanya, ya kepada dua orang tuanya. Nah, memperlakukan mereka dengan eh, hormat, memperlakukan mereka dengan penuh santun, dengan dengan lemah lembut. Nah, ini merupakan salah satu di antara peluang seorang hamba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi kata Nabi dari seorang yang mendapati ya dua orang tuanya atau salah satu dari keduanya ya pada usia lanjut namun ia tidak eh, dapat eh, namanya dia tidak dapat meraih sorga ya tidak dapat meraih sorga jadi ini merupakan peluang bagi kita untuk dapat meraih sorga Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita nah itu adalah suatu hak yang yang wajib kita tunaikan karena melalui keduanya lah kita hadir di muka bumi ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan hak keduanya di bawah hak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, demikianlah para pendengar yang berbahagia. Ya, maka tidak layak bagi seorang muslim ya berbuat aniaya kepada orang tuanya, berbuat semena-mena kepada orang tuanya. Ya, ya biasanya ini dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya tatkala orang tuanya sudah tua renta, sudah lemah, Ya sudah tidak memiliki kekuatan lagi maka banyak kita lihat anak-anak ataupun ya kita katakan orang-orang yang bersikap aniaya semena-mena bahkan menelantarkan begitu saja kedua orang tuanya dan termasuk tindak semena-mena kepada dua orang tua adalah membiarkan mereka tanpa diurus ya sebagian ada yang menitipkan orang tuanya di panti jompo tanpa dijenguk dan tanpa diurus sama sekali ya seolah-olah orang yang yang dibuang ya tidak di tidak diacuhkan lagi. Nah, ini merupakan suatu tindak aniaya dan semena-mena terhadap kedua orang tua. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, kepada karib kerabat, wabidil kurba dan yaitu dengan cara menghubungkan tari kekeluargaan dan bersikap ramah terhadap mereka ya dengan cara ya yasiluhum wa yata'attaf alaihim dengan cara menghubungkan tali kekeluargaan dan bersikap ramah terhadap mereka ya yang namanya menyambung tali silaturahim tali kekeluargaan itu bukanlah dengan orang-orang yang menyambung tali silaturahim dengan kita tapi menghubungkan tali silaturahim itu adalah kepada orang-orang yang berusaha untuk memutusnya dari kita orang-orang yang memutuskan hubungan tali kekeluargaan dari kita, maka kita diperintahkan untuk menyambungnya, ya, dan juga bersikap ramah terhadap mereka, memperhatikan hak-hak mereka, membantu mereka apabila mereka membutuhkan bantuan. Ya, karena mereka memiliki hak selain hak seorang muslim, ia juga punya hak sebagai karib kerabat, Ya, nah demikian. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim wal yatama ya birif ya yarfaqu bihim wa yudnihim wa yamsahu ru'usahum yaitu dengan cara dengan jalan mengasihi mereka, menyantuni mereka, mendekati mereka dan mengusap kepala mereka. Ya, ya mengusap kepala mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada al-masakin, kepada orang-orang miskin ya anak yatim dan fakir miskin janganlah kita perlakukan dengan semena-mena. Seperti itu juga dil kurba, ya karib kerabat kita. Janganlah kita perlakukan dengan semena-mena. Ya, kalau kita lihat sekarang ini banyak orang-orang kaya yang semena orang miskin. Ya, memperlakukannya dengan ya dengan tidak senonoh ataupun dengan cara yang sangat menghinakan, ya ya karena kemiskinannya atau karena derajatnya yang rendah ya sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyantuni mereka, untuk membantu mereka dan untuk memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Kalaupun menolak mereka, tolaklah dengan cara yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada al-masakin, ya bibadlin yasirin waradin jamilin, yaitu dengan menyantuni mereka sedikit maupun banyak yang beri, kita berikan kepada mereka dan menolak mereka dengan cara yang baik pula. Ya apabila kita tidak dapat, tidak mampu memberi sesuatu kepada mereka, maka janganlah menghardik mereka. Ya tapi tolaklah dengan cara yang baik. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Maksudnya adalah tetangga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, ya, wal jari bil kurba yakni alladhi bainaka wa bainahu qarabah falahu haqqul qarabah wa haqqul jiwar wa haqqul islam tetangga yang dekat maksudnya adalah tetangga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita maka ia memiliki tiga hak atas kita ia punya hak kekerabatan ia hak ia punya hak sebagai tetangga dan dia juga punya hak sebagai seorang muslim ya Nah banyak di antara kita yang ya, hidup bertetangga dengan karib kerabatnya sendiri, ya dengan karib kerabat kita sendiri. Ya, selain dia itu ya karib kerabat kita, dia juga sebagai tetangga kita dan dia juga punya hak persaudaraan sesama Islam, sesama kaum muslimin. Maka perhatikanlah, berbuat baiklah kamu kepada mereka. Nah, ya suatu hal yang ironi kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang bertetangga dengan karib kerabatnya sendiri, tapi tiap hari bertengkar dengan karib kerabatnya itu. Padahal dia apa namanya ya ia wajib menunaikan tiga hak kepada ya apa namanya kepada keluarganya itu ataupun kepada kari kerabatnya itu di samping hak eh, pertetanggaan ya dan juga hak Islam. Maka perhatikanlah apa namanya hak-hak mereka, berbuat baiklah kepada mereka dan janganlah berbuat semena-mena kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal jaril junub Walladhi laisa bainaka wa bainahu qarabah. Yaitu orang yang tidak punya eh, tetangga yang jauh yakni orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan denganmu. Aisyah ada meriwayatkan sebuah hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." bahwa Jibril, malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa malaikat Jibril akan menjadikannya sebagai ahli warisku. Ya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam, Imam Muslim dan eh, Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syal Albani di dalam uh, sahih uh, dalam as-sahihnya ya di dalam kitab silsilah sahihahnya. Nah demikian ikhwanifin. Jadi di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, ya hingga ya uh, seakan-akan ya tetangga itu akan dijadikan sebagai salah satu di antara ahli waris kita. Begitu dekatnya kita dengan tetangga. Karena tentunya ada apa-apa yang terjadi dengan kita, misalnya rumah kita kemalingan, rumah kita kebakaran, atau eh, ada salah seorang anggota keluarga kita yang sakit, anak kita sakit, istri kita sakit. Tentu ketika kita minta tolong, yang pertama kali datang itu adalah tetangga kita. Maka berbuat baiklah kita tetangga, ya. Nah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, ya hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Nah, janganlah kita semena-mena terhadap tetangga. Ya, nah ini sering terjadi juga di kalangan uh, masyarakat kita ataupun di antara kita, ya, mentang-mentang tetangga kita itu kedudukannya lebih rendah dari kita, mentang-mentang ya tetangga kita itu lebih uh, ber, uh, ber, uh, berharta ataupun memiliki kelebihan daripada mereka daripada mereka dari sisi harta apa ya kemudian kita berbuat semena-mena kepada mereka membuat keonaran memutus jalan apa namanya menutup jalan akses jalan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang pada hari ini ya hingga hingga tetangganya merasa terganggu ya tetangganya merasa terganggu dengan perbuatannya itu ikhwan Allah wa iyyakum jami'an ya nah demikian jadi ini adalah satu hal yang ya hendaknya kita uh, hindari ya ya berbuat uh, kita katakan berbuat se mena-mena terhadap tetangga kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dan eh, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal jar la yata'allaqu bil jar yaumal qiyamah yaqul ya rabbi أوسعت على أخي هذا واقترب علي Ia berkata, sesungguhnya Nabi mengatakan, sesungguhnya seorang tetangga akan bergantung kepada tetangganya pada hari kiamat kelak seraya berkata. Ia akan menahan uh, tetangganya. Ya, ia akan bergantung bergelayutan pada tetangganya itu dan berkata, "Wahai Rabku, sesungguhnya engkau telah memberikan keluasan kepada saudaraku ini." yaitu keluasan harta, ya kedudukan. Allah, engkau telah memberikan kelapangan kepada saudaraku ini, dan ia dekat denganku, ia bertetangga denganku. Ya, aku kelaparan, ya, aku kelaparan. Amsi tawi tawian, wa yumsi hada sya'ban, sya'ban. Ya, amsi tawian, wa yumsi hada sya'ban. Aku kelaparan, sementara dia kekenyangan. Tanyakanlah kepadanya mengapa ia mengunci pintunya dariku. Ya, salhu lima aghlaqa babahu wa harramani ma qad ausa'ata bihi alaihi. Tanyakanlah kepadanya Mengapa ia mengunci pintunya dariku dan tidak memberiku sesuatu pun dari dari dari apa yang telah engkau anugerahkan kepadanya? Nah demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tetangga kita itu nanti akan menuntut haknya dari kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah hak-hak tetangga. Janganlah kita berbuat semena-mena terhadap tetangga kita atau acuh tak acuh, tak peduli sama sekali dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Khususnya di kota-kota besar, ya, di mana apa namanya gaya hidup individu sangat menonjol, sangat dominan, Hingga kadang-kadang seorang tidak tahu, dia tidak kenal dia siapa orang yang berada di kanan kirinya, eh, depan belakangnya. Ya, dia, dia tidak peduli sama sekali dengan tetangganya. Hingga tetangganya mati kelaparan, dia pun nggak tahu. Ya, tetangganya mendapat musibah, dia tidak peduli. Ya, bahkan tetangganya kematian, dia tidak juga apa namanya menghadiri dan melayat jenazahnya ataupun memberikan kata-kata takziah kepadanya. Nah, ini adalah satu krisis ya di muamalah di tengah-tengah kita ikhwan fillah Allah wa iyyakum jami'an. Ingatlah di dalam hadis ini ya di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan lafal berapa banyak tetangga ya yang akan bergelayut pada tetangganya pada hari kiamat kelak seraya berkata ya dia bergelayut dia bergantungan kepada tetangganya pada hari kiamat kelak seraya berkata ya Rabbi tetanggaku ini menutup pintunya dariku sehingga ia menghalangiku dari kebajikannya, dari kebaikannya. Nah demikian. Hadis ini sahih disahkan oleh Syalbani di dalam sahih Adabul Mufrad. Ya, atau dihasankan oleh beliau di dalam sahih Adabul Mufrad. Nah demikian Ikhwanifidin. Jadi tetangga itu punya hak ya, ya pada kita. Maka janganlah kita berbuat semena-mena. Kita tidak peduli saja terhadap mereka. Ini adalah suatu kesalahan dan dosa. Ya apalagi kita berbuat semena-mena mengganggu tetangga kita. Ya Ya, dengan apa? Dengan misalnya ya kita katakan membuat keonaran ya atau apa namanya kita e, mengambil bat apa namanya menggeser batas tanahnya ya atau kita e, apa namanya menutup akses jalannya ya dan banyak lagi hal-hal lain yang dapat menimbulkan ya kita katakan gangguan terhadap tetangga kita. Maka perhatikan hak tetangga. Janganlah kita berbuat semena-mena kepada tetangga kita. Terlebih lagi apabila kita misalnya punya kelebihan harta, ya kita punya kelebihan kedudukan, ya kedudukan yang lebih tinggi, sementara ya tetangga kita bukan apa-apa, bukan orang apa-apa, bahkan ya miskin apa-apa. Nah, janganlah kita berbuat aniaya terhadap mereka. Nah, kemudian wasahibi bil jambi, ya berbuat baiklah kamu kepada teman sejawatmu, Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan huwa ar-rafiqu fis safar. Maksud maksudnya adalah uh, teman eh, tem, ya, teman dalam perjalanan. Ya, teman kita di dalam perjalanan. Ya, di dalam safar untuk kita punya teman seperjalanan. Maka berbuat baiklah kepadanya. Ya. ya. Lahu hakul jiwar wa hakus suhbah. Karena ia punya dua hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sebagai sahabat, rekan perjalanan. Ya di samping juga dia punya hak sebagai seorang muslim. Nah demikian apabila dia seorang muslim. Jadi berbuat baiklah kepada teman sejawatmu, ya, teman di dalam perjalananmu. Nah, janganlah kita di dalam perjalanan ya kita sama satu tujuan, satu perjalanan, satu kendaraan, namun kita bersikap egois. Ya, kita makan dia nggak makan. Berbagilah. Ya, itu sering kita lihat di dalam perjalanan seperti itu. Dia makan sendiri sementara kawan-kawannya ataupun teman-teman perjalannya dia ataupun ada uh, teman perjalanannya dia dia biarkan kelaparan atau dia biarkan tidak eh, hanya menonton dia makan dan minum. Nah demikian, janganlah seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada as-sahibi bil jambi yaitu ar-rafiq fis safar, teman di dalam safar kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibnu sabil yaitu kepada orang lemah yang wajib dibantu sampai di tempat tujuannya, yaitu musafir kelana, ya yang ter terputus dari bekal perjalanannya atau kekurangan bekal perjalanannya. Ya, ya, ya dikatakan wahwa abdaif. Ya, yajibu iqra'uhu ila ayyablughu haitsu yurid. Ya, yaitu orang lemah yang wajib kita bantu sampai ia tiba di tempat tujuannya Ibn Abbas mengatakan yaitu pengembara yang harus diberi tempat menginap dan diberi makan sampai ia berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Ya. Beliau mengatakan huwa abiri sabil. Ya. Tuwihi watut imohu hatta yarhal angka Yaitu pengembara musafir yang kita harus memberi tempat menginap kepadanya dan memberi makan semampu kita sampai ia berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Ya, jadi berbuat baiklah kepada ya Ibnu Sabil. Janganlah kita menzalimi dan berbuat semena-mena. Ya seperti sebagian orang dia tahu ini orang asing, ya ini adalah musafir, ini adalah orang yang ya, datang dari jauh, kemudian apa? Mereka memperlakukannya secara semena-mena. Ya, mengompasnya, ya, minta duit kepadanya, kan begitu. Atau menyesatkannya, dia bertanya satu alamat lalu disesatkan, Nah ini adalah perbuatan semena-mena ya kepada ya, Ibnu Sabil. Jadi ya kita perhatikan hak-haknya. Nah kalau kita bisa bantu, misalnya kita carikan tempat menginap, ya kita beri makan, ya semampu kita, maka kita wajib memberikannya sampai ia berangkat dan pergi melanjutkan perjalanannya. Nah demikian ya Khanifuddin, Allah wa iya jami'an. Ya, nah kemudian kepada hamba sahayamu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma malakat aymanukum" dan kepada hamba sahayamu maksudnya adalah budak belian yang harus diperlakukan dengan baik ya al-mamluk yuridu al-mamluk ya hendaknya kita beri nafkah ataupun kita perlakukan dengan baik memberinya nafkah dan memaafkan kesalahan-kesalahannya ya termasuk di dalamnya eh ikhwani fiddin azani Allah jami'an orang-orang yang bekerja bersama kita sebagai buruh ataupun pembantu ya itu wajib kita perlakukan dengan baik ya kita perlakukan dengan santun ya memaafkan kesalahan mereka apabila mereka berbuat salah dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi ya Rasulullah berapa kali kami harus memaafkan kesalahan budak-budak kami pembantu-pembantu kami khodim-khodim kami pelayan-pelayan kami Nabi diam saja ia bertanya berkali-kali seperti itu barulah Nabi mengatakan maafkanlah mereka 70 kali setiap hari ada 70 kali mereka berbuat keliru salah maafkan. Maafkan, Itu utamakan memberi maaf kepada mereka. Itu perlakukanlah mereka dengan baik. Janganlah bebani mereka dengan beban yang tidak sanggup mereka pikul. Ya, dan janganlah ya, e, serta merta memarahi mereka dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah, Rasulullah SAW dalam telah memberikan kepada kita contoh yang sangat mulia di dalam bab ini. Lakukanlah lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah sebagaimana diungkapkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya mengatakan ke, eh, kepadaku sesuatu yang belum aku buat, mengapa kamu tidak buat? Ya, ya, mengapa kamu tidak lakukan seperti itu? Dan tidak pernah melakukan terhadap apa yang telah aku lakukan, ya, tidak pernah mengatakan terhadap apa yang aku lakukan, mengapa engkau berbuat seperti ini? Nah demikian, itulah contoh yang patut kita apa namanya eh, kita ambil dan kita tiru dari Rasulullah, teladan yang harus kita tiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperlakukan hamba sahaya kita atau pelayan-pelayan kita, khadim-khadim kita, buruh-buruh kita, pekerja-pekerja kita. Ya, berbuat baiklah kepada mereka, ya berilah mereka gaji yang layak, upah yang layak, ya rezeki yang layak, nafkah yang layak. Bayarlah kepada mereka hasil kerja mereka sebelum keringat mereka kering sebagaimana yang di uh, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menunaikan hak pekerja kita sebelum keringat mereka kering atau mengering. itu segera ya berikan hak-hak mereka. Janganlah berbuat semena-mena. Ya mentang-mentang kita tahu dia bergantung kepada kita, minta kerjaan kepada kita kan begitu ya seperti yang terjadi pada hari ini wah kamu kan yang minta kerja sama aku katanya kemudian dia e, berlaku semena-mena kepada e, kepada pekerjanya itu kepada buruhnya itu Nah banyak kita lihat kasus-kasus seperti ini di tengah-tengah masyarakat. Berbuat semena-mena kepada pelayan, buruh, khodim, ya. Nah demikian, ya. Nah ini ada satu hal yang dilarang, ya, ya, ya di dalam Islam, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk menunaikan hak-hak pekerja, hak-hak buruh, hak-hak pelayan, hak-hak pembantu, hak-hak ya hamba sahaya kita ya dengan baik ya. Nah demikian khanifidin. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan Ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, ya. Ibnu Abbas mengatakan yuridu bil mukhtal al azim fi nafsihi alladzi la yakum bi wal fakhur alladhi huwa yafkharu ala, ala ibadillah bima khawwalahu Allah min karamatihi wa ma'atahu min ni'amihi. Ya, Ibnu Abbas mengatakan maksud orang sombong di sini adalah ya, ya, mukhtal. Ya, mukhtal adalah orang yang mengagung-agungkan dirinya dan tidak melaksanakan hak-hak Allah, itu mukhtal. Dan adapun fakur Ya, maksud membangga-banggakan diri di sini adalah orang yang membangga-banggakan dirinya terhadap hamba-hamba Allah yaitu yang sombong terhadap yang yang kabur terhadap hamba-hamba Allah ya dengan kemuliaan yang telah Allah berikan kepadanya dan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Allah anugerahkan kepadanya lalu dia gunakan itu untuk berbuat sombong kepada makhluk-makhluknya eh, eh kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ya azani Allah wa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hamba yang seperti itu sifatnya Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah eh, menyampaikan kepada kita ya, ya suatu hadis beliau mengatakan beliau bersabda qal bainama rajulun syab mimman kana qablakum yamshi fi hullatin mukhtalan fakhura id ibtala'at ibtala'athu al-ardu fahuwa yatajaljalu fiha hatta taqum as-sa'ah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ketika ada seorang laki-laki muda ya, seorang pemuda dari umat sebelum kalian berjalan dengan pakaian mewah, dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Sekonyong-konyong ia ditelan bumi. Ia masuk ke dalam bumi, ditelan bumi, maka ia tenggelam di dalamnya sampai hari kiamat. Terus tenggelam masuk ke dalamnya sampai hari kiamat. Ikhwanifiddin para pendengar yang ber berbahagia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sikap sombong karena sifat sombong ini akan mengantar ke, akan membawa kita akan menggiring kita, akan mengantarkan kita kepada sikap ya perbuatan semena-mena ya sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, demikian juga hal-hal yang bisa menyeret kita kepada kesombongan. Ya misalnya apa? Memakai pakaian isbal, ya, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki ini adalah sebagai merupakan salah satu tanda kesombongan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manjarra taubahu khuyala ya lam yandurillahu lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah barang siapa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengulurkan menjulurkan bajunya kainnya ya di bawah mata kaki karena sombong Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya ya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kemudian kelak. Nah demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa? Karena perbuatan ini dapat menyeretnya kepada kesombongan dan sombong itu dapat menyeretnya kepada perbuatan aniaya kepada orang lain. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang suka berbuat aniaya, faktor penyebabnya salah satunya adalah kesombongannya. Maka dia tega berbuat aniaya kepada orang lain. Nah, demikian Ibnu maka dari itu ya, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala ajal menjelang beliau berpesan eh, as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Ya. Tegakkanlah salat, tegakkanlah salat yaitu perhatikan salatmu dan budak-budakmu. Ya, perhatikan hak-hak budak-budak yang kamu miliki. Ya, janganlah kamu semena-mena kepada mereka ya disebabkan karena kedudukan mereka yang ya tentunya lebih rendah darimu. Nah, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Jadi e, demikianlah para ikhwan yang berbahagia, para pendengar yang berbahagia ya e, dosa besar yang ke-51 ini yaitu e, eh, al atau 'ala dhaif ya ber, e, berbuat aniaya atau ber, bertindak semena-mena terhadap orang yang lemah wal mamluk wal jariah kepada budak ya baik itu budak perempuan budak laki-laki maupun budak wanita ya ala zauja kepada istri dan juga kepada adabah kepada uh, uh, hewan tunggangan kita. Nah, ini belum selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas secara khusus perbuatan aniaya kepada istri dan hewan tunggangan. Ya. Nah, ini ya kita katakan kasus yang banyak beredar di kalangan manusia ya di tengah-tengah kita yaitu perbuatan semena-mena kepada istri atau ataupun kepada e, hewan tunggangan, kepada hewan peliharaan kita, ya kepada binatang. Ya, jadi kepada binatang saja kita tidak boleh semena-mena, ya, apalagi kepada manusia. Ya, seperti misalnya contohnya nanti akan kita bahas, yaitu memberikan beban lebih kepada hewan tunggangan kita ya melebihi apa batas uh, kemampuan yang dia miliki ya hingga kita lihat dia terseok-seok untuk membawa beban tersebut nah ini adalah satu tindak kezaliman terhadap hewan atau sebagian orang yang berbuat aniaya kepada hewan peliharaannya dia kurung dia tidak kasih makan dia, dia dan dia juga tidak melepasnya ya seperti seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing ya dia eh, dia apa namanya dia eh, dia simpan ataupun dia masukkan ke dalam kandang tidak diberi makan dan tidak juga dilepas untuk mencari makan sendiri. Nah ini adalah e, perbuatan aniaya kepada hewan-hewan peliharaan. Nah demikian yang konfident. Nah masalah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Nah demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk selebihnya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah e, yang bisa kita jawab kita jawab yang tidak kita serahkan kepada yang mengetahuinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku luka lihada. Astagfirullahaladzim. li walakum. Walisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Sekron jazakallahu khairan Barakallahu fiqh para Ustaz yang telah menjelaskan dari pembahasan Al-Kabair Poin yang ke-51 Itu dosa besar berbuat aniaya Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua Dan mungkin akan kita buka sesi interaktif Dan hanya uh, satu atau dua pertanyaan Ustaz di kesempatan uh, pagi hari ini Karena keterbatasan waktu Baik yang pertama akan kami angkat pertanyaan di pesan singkat lebih dahulu yaitu ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, bagaimanakah caranya agar kita tidak berbuat aniaya atau berbuat zolim kepada bawahan kita apabila dia berbuat salah karena aturan eh, perusahaan apabila dia telah melakukan uh, kesalahan beberapa kali maka akan uh, dikeluarkan. Bagaimanakah caranya supaya kita tidak berbuat dolim kepada bawahan kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus. Ikhwani fiddin azan Allah wa iyyakum jami'an. Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Ya, dalam riwayat lain al-muslimuna ala syurutihim orang-orang muslim, orang-orang mukmin harus menaati persyaratan-persyaratan yang mereka telah sepakati, perjanjian-perjanjian yang telah mereka uh, sepakati. Demikian juga di dalam satu perusahaan atau di dalam suatu badan ya, lembaga di mana di sana sudah di eh, sudah di eh, sudah disetujui dan disepakati aturan mainnya, maka wajib bagi setiap orang di situ di dalam perusahaan itu baik dia itu atasan maupun bawahan untuk menaati aturan main yang telah disepakati. Nah, dan juga ya, siap menerima sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Nah, dan itu bukanlah suatu kezaliman. Itu bukanlah suatu kezaliman, itu bukanlah suatu tindak aniaya. Kalau dia, dia, dia dikeluarkan karena kesalahannya, maka itulah dia yang harus dia terima risiko ya risiko yang harus dia terima hukuman yang harus dia jalani ya okubah yang harus dia ya taati. Nah demikian. Jadi itu bukanlah suatu tindak melampaui batas ataupun tidak semena-mena terhadapnya. Kecuali bila dia dikeluarkan ya dengan tanpa hak. Artinya apa? Tanpa kesalahan yang dilakukannya, lalu dia dikeluarkan secara pihak. Nah ini adalah suatu tindakan semena-mena dari atasan kepada bawahannya. Namun kalau ternyata itu merupakan suatu kesalahan darinya ya dan telah ya, apa namanya melanggar ya, eh, eh, persyaratan kesepakatan yang telah dibuat, maka ya itulah dia tindak keadilan yang harus dilakukan. Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan. Wallahu a'lam bisawab. Walaupun itu berujung kepada dikeluarkannya ya apa namanya pekerja itu ataupun buruh itu ataupun pegawai itu. Nah demikian. Dan dia dia juga harus ya legowo dan dia harus apa namanya pasrah dan dia harus menerima apa yang telah diputuskan ya karena itulah dia persyaratan yang telah disepakati wallahu alam bisawab selama ya tidak ada di situ kezaliman ya artinya dia dia bukanlah itu kesalahan dia dan dia tidak melakukannya atau dia difitnah malah telah melakukannya dan seterusnya maka wallahu alam ya uh, itu bukan termasuk tindak semena-mena terhadap bawahan ataupun terhadap pekerja dan atau atau terhadap pegawai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz. Untuk selanjutnya kami beralih di line telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung para pendengar sekalian di 021 823 6543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Rofa dari Cirebon. Silahkan langsung kita pertanyaan. Ya. Uh, ini ada mohon nasihatnya ya Pak Ustadz ada sebuah rumah tangga yang dia itu seorang suami yang sebetulnya keilmuannya sudah bagus gitu agamanya sudah bagus tetapi pada suatu hari uh, suatu waktu dia tergoda dengan wanita ya nah wanita ini dinikahilah oleh dia nah si istrinya itu tidak terima istrinya menuntut cerai tapi tidak diceraikan nah sekarang dia sudah selama enam bulan kurang lebih dibiarkan istrinya tidak dinafkahi anaknya pun dibiarkan. Ketika istrinya memutuskan untuk ikut saudaranya, dia sangat marah, lalu mengancam kepada saudaranya itu yang bawa itu untuk apa namanya ya tidak sesuai dengan ilmu dia lah kalau saya, saya bilang. Nah, eh, setiap ada permasalahan itu larinya ke kami Terus si istrinya itu menuntut hak cerai dia gitu, tapi tidak diberikan oleh laki-laki ini. Tapi si laki-laki ini tetap ingin kepada istrinya, nah si istrinya tidak mau. Gitu. Itu bagusnya ya Pak Ustaz ya. Baik. Mohon nasihatnya, apakah itu satu kozoliman yang harus dibagaimanakan gitu. Itu aja Pak Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini masalahnya tentunya kompleks. Ya, e, pertama e, harus kita ketahui bahwa e, poligami ataupun ta'adud itu ya dibolehkan di dalam syariat, ya. Syariat Islam membolehkannya. Hanya saja di dalam pelaksanaannya hendaknya diperhatikan jangan ada kezaliman di dalamnya dan benar-benar mengetahui apa yang menjadi hak-hak ya istri di dalam bab ini ya, yaitu berbuat adil di antara mereka. Itu yang pertama bagi suami yang hendak melakukan teradut dan poli, atau poligami hendaknya memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, hak-hak istri dan kewajiban-kewajibannya, ya, termasuk juga kewajiban kepada anak-anaknya, ya, kepada dua istrinya kalau dia punya dua istri. Kadang-kadang kita ini ingin enaknya saja dan tidak mau risikonya, kan begitu ya. Nah, ah, misalnya ketika dia sudah beristri dua, dia tidak berbuat adil. Nah, ini ada ancamannya. Nah, ah, ya, kita juga harus mengetahui ancaman ya, yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang tidak dapat berlaku adil dalam bab nafkah ya. Ya, kepada dua orang istrinya yaitu dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya timpang sebelah. Ya, jatuh sebelah pada hari kiamat. Inilah satu kehinaan yang diberikan Allah kepadanya akibat perbuatannya yang tidak berbuat adil kepada istri-istrinya. Nah, ini harus diperhatikan, mampukah kita berbuat adil? Sudahkah kita berbuat adil kepada istri-istri kita? Nah, kemudian juga hak anak-anak, jangan sampai ya ini kita lakukan ya kewajiban kita kepada anak-anak itu terbengkalai. Nah, ini kasus juga banyak kita eh, dapat di, ya, di kalangan para ikhwah ya mereka maju melaksanakan sunnah ini tapi ternyata ya mereka belum memiliki kemampuan finansial yang cukup akibat akibatnya bagaimana akibatnya anak-anak yang menjadi korban ya kewajibannya kepada anak-anaknya tidak dapat dipenuhinya dengan baik anak-anaknya menjadi terlantar nah ini juga tidak benar ya ini adalah suatu tindak kedaliman dan kesemena-menaan terhadap anak-anak nah demikian jadi harus kita perhatikan dari berbagai sisi ya Apakah kita memang sudah sudah siap untuk melakukannya atau di sana ada dorongan-dorongan hawa nafsu yang kita mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang logis ya dari apa yang akan kita lakukan hingga akibatnya terjadilah tindak kesemena-menaan terhadap orang lain yang mereka, yang mereka punya hak terhadap kita. Nah, demikian. Yang kedua, para istri istri tidak boleh menuntut cerai kepada suaminya hanya karena suaminya berpoligami. Lebih-lebih apabila suaminya itu telah melaksanakan hak-haknya, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan ayu amra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ma ba min ghairi ma ba'sin ya, haramun alaiha ra'ihatul jannah yaumil qiyamah. Siapa saja wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, ya maka haram atasnya bau sorga pada hari kiamat kelak. Jadi tidak halal juga bagi seorang wanita menuntut cerai suaminya hanya karena masalah ini. Nah demikian. Tapi kalau di sana memang terbukti ada tindak-tindak kezaliman, ada hak-hak yang tidak dipenuhi, maka hendaklah dibicarakan dulu ya di antara keluarga. Ya. Mudah-mudahan ada titik temu. Kalau tidak ada titik temu, ya mungkin ya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat, ya bahwa ya mungkin e, perceraian merupakan salah satu solusinya. Kalau ya kalau tidak ada titik temu antara dua keluarga besar tersebut. Wallahu alam bisawab. Nah, itu jika ada ya unsur-unsur kedzaliman, ada hak-hak yang tidak terpenuhi di situ di mana istri boleh menuntut suami ya. Nah, demikian. Atas kesemena-menaannya. Misalnya sudah berbulan-bulan tidak diberi nafkah misalnya. Berbulan-bulan tidak diberi nafkah ya atau tidak memberikan kewajib, tidak melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anaknya ya nah ini ya ini adalah suatu alasan yang boleh diangkat untuk di apa namanya diajukan kepada hakim ataupun kepada lembaga yang berwenang untuk memutuskan ya masalah ya, pernikahan mereka berdua wallahu a'lam bisawab jadi hendaknya kita meletakkan masalah ini secara proporsional ya tidak berlebih-lebihan ya dan juga tidak menggampangkan masalah ini ya sebagian orang ada gitu oh, ini kan sunnah ya poligami itu kan sunnah ya betul itu adalah sunnah tapi sudahkah kita melaksanakan hak-hak kita uh, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan menunaikan hak-hak orang yang punya hak terhadap kita nah kalau belum ya, ya jangan kita cuma melihat ya eh, dalil-dalil uh, ataupun ayat-ayat hadis-hadis targhib lupa kepada hadis-hadis tarhib ya lupa kepada hadis-hadis tarhib ya seperti ancaman kepada orang yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan timpang sebelah nah tentunya setiap orang lebih tahu tentang kondisi dirinya ya daripada orang lain nah demikian dalam hal ini janganlah ya satu kondisi yang ataupun uh, perkara uh, fenomena yang berkembang dipanas-panasi dihangat-hangati kalau orang Medan bilang diange-ange gitu ya nah Ya akhirnya dia belum mampu sebenarnya, ya. tidak mampu sebenarnya, tapi ya karena dipanas-panasi, ya dia maju, maju maju saja. Akibatnya anak dan istrinya yang jadi korban, ya anak istrinya yang jadi korban. Dan akibat yang lain pula karena ah, tertuntut untuk mendapatkan nafkah, hingga dia mencari nafkah dengan cara apapun. Ya, mencari, nah, nah kalau nggak dapat dia tinggalkan dua-duanya. Nah banyak kita lihat kasus-kasus yang sangat membuat kita, hati kita miris ya ya ya, ya, ya itu, itu bukanlah kita mengada-ngada di dalam bab ini ya banyak kita lihat rumah tangga rumah tangga yang hancur karena kurang pertimbangan yang matang di dalam bab ini nah demikian kepada para ikhwah janganlah ya suka memanas-manasi ya apa namanya kawannya ataupun saudaranya ya, sementara dia tahu orang ini nggak mampu begitu ya siapa yang nggak panas kalau dipanas-panasi kan begitu ya apalagi di dalam bab ini sehingga dia melupakan pertimbangan yang logis di dalam masalah ini terjadilah tindak-tindak kezaliman dan kesemena-menaan wallahu alam bisawab Nah, baik terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz. Demikian untuk umroh di Cilebut, mudah-mudahan dapat difahami. Dan untuk selanjutnya satu pertanyaan terakhir kami berikan di line telepon saja ya, di 0218236543. Silahkan bagi anda yang ingin bertanya langsung untuk kesempatan terakhir ini. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Ita. Di mana? Di Pulau Gadung. Ita di Pulau Gadung, silahkan langsung ke inti pertanyaan. Ah, Pak Ustad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustad, saya menanya mengenai seperti yang tadi Pak Ustad sudah utarakan mengenai istri istri yang lebih dari satu, bagaimana kalau istri itu tiga dia miliki, tapi sedangkan dia tidak berpenghasilan, hanya mengandalkan uh, uang pensiunnya saja. Bahkan di sini terlihat sekali ya kejuliman-kejuliman yang dia lakukan. Tapi bagaimana seorang istri itu harus memberikan kesadaran kepada suaminya. Baik. Itu saja Ibu ya, Ibu Ita, Umu Ita di Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang jazakillah khairan. Silahkan Ustaz. Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fiddin para akhwat yang berbahagia. Uh, ini sudah kita sampaikan tadi mengenai masalah ini ya. Uh, mudah-mudahan tadi sudah dipahami mengenai masalah uh, apa namanya uh, poligami ini. Bagi yang punya kemampuan, ya bagi yang memiliki kemampuan hendaklah dia lakukan ya menurut kemampuan yang dia miliki ya nah demikian menurut kelapang, menurut kelapangan dan keluasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rezeki itu berbeda-beda tiap orangnya nah kalau dia e, belum jelas di dalam masalah ini ya mengenai hak apa saja hak-hak yang harus dia penuhi apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan, maka para suami hendaklah berkonsultasi dengan ahli ilmu, dengan para ustadz yang terpercaya, yang ya, diketahui keilmuan dan kewaraannya untuk apa namanya meminta pertimbangan kepada mereka, ya apakah memang sudah layak dan sudah tepat atau tidak, ya supaya kita berjalan di atas suatu yang yakin satu ilmu kejelasan ya tidak ya apa namanya asal-asalan dan tidak ya kita katakan e, serabutan begitu ya e, apa namanya e, tanpa perhit tanpa pertimbangan yang matang hingga ya ini akan berisiko ya ingat bahwa yang menjadi korban di dalam bab ini kebanyakannya adalah anak-anak anak-anak yang akan terlantar tidak mendapatkan ya apa namanya kasih sayang dari kedua orang tuanya tidak dapat perhatian dari kedua orang tuanya nah juga ya kita lihat sebagian orang di dalam bab ini ya dia eh, jatuh kepada kezaliman kepada orang lain ya, berapa banyak kita lihat kasus-kasus ya kasus ini kasus ya dan sudah banyak orang-orang yang mengadukan kepada ya saya secara pribadi ataupun kepada yang lainnya ya orang-orang yang melakukan ini kemudian dia menitipkan anak-anaknya ke pondok tidak ya, apa namanya melaksanakan kewajibannya terhadap pondok hingga pondok dia jadikan sebagai ah, tempat penitipan anak alasannya dia berpoligami dan tidak punya uh, apa namanya nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka nah ini ya kita kita katakan sudah dia mendolimi anaknya dia mendalimi pondok pula kan begitu ya. Nah, ya lebih-lebih lagi ternyata ya, istri-istrinya juga tidak diberi nafkah yang cukup. Nah, ini Khonifuddin perlulah pertimbangan yang matang ya e, di dalam bab ini. Ya, yes, sebagaimana yang saya ingatkan tadi, jangan hanya melihat dan mengingat nas-nas ayat-ayat targhib, hadis-hadis yang memberikan targhib di dalam bab ini, lupa kepada ya nas-nas yang Eh, mengingat memperingatkan kita ya eh, terhadap uh, ancaman bagi, apabila kita tidak dapat melakukannya dengan baik ataupun kita tidak mampu ataupun kita tidak melakukan kewajiban kita di dalam bab ini ayat-ayat tarhib ataupun uh, apa namanya hadis-hadis uh, yang berisi tarhib sebagaimana yang kita sebutkan tadi ancaman-ancamannya juga ada bagi orang-orang yang tidak melakukannya dengan dengan ya dengan ketentuan yang di yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala makan fa'in khiftum Allah ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil maka cukup satu. Nah demikian. Allahu alam bisawab. Ya. Demikian juga hadis tarhib yang lainnya Nabi mengatakan barang siapa yang memiliki ya ya dua orang istri atau lebih lalu dia tidak berlaku adil kepada mereka, tidak berlaku adil ya. Ya, terhadap mereka maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya badannya timpang sebelah. Tidak berlaku adil artinya boleh jadi dia berkemampuan. Dia punya kemampuan tapi dia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Itu saja dia dapat ancaman. Bagaimana pula ya dia tidak berlaku adil dalam uh, bukan hanya tidak berlaku adil afwan bukan hanya tidak berlaku adil tapi dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tidak memberi nafkah yang cukup kepada istri-istrinya ya tidak memberi nafkah kepada istri-istrinya ya kepada anak istrinya nah ini tentunya ya lebih parah lagi daripada hanya sekedar tidak berlaku adil kepada istri. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi ya nasihat saya ya lakukanlah ini dengan ilmu ya dengan pertimbangan yang matang. Kita lihat ya diri kita karena yang melakukan ya amal ini adalah kita bukan orang lain. Ya. Ya, jangan hiraukan apa kata-kata orang lain yang berusaha untuk memanas-manasi, mengejek dan lain sebagainya. Itu hiraukan semuanya. Yang akan melaksanakan amal itu adalah kita dan kita dituntut untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka ilmu itu yakin, benar-benar yakin bahwasanya kita uh, kalau kita melakukannya itu akan membawa kita kepada yang lebih baik, ya, membawa kita kepada yang lebih baik, maka lakukan. Tapi ya kalau ternyata kita memang memang ya orang yang belum mampu belum Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan ataupun kemampuan kepada kita ya maka sekali lagi ya takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz dan mungkin ada satu kesimpulan Ustaz yang dapat disampaikan. silakan. Ya, khonifuddin azanillah wa jami'an. Ya, pada hari ini kita membahas dosa besar yang ke-51 dan belum selesai kita bahas sebenarnya ya, yaitu perbuatan semena-mena terhadap orang-orang yang lemah ya pada budak, istri dan binatang ataupun kepada siapa saja ya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa ya hubungan muamalah dengan orang lain ya ini adalah satu perkara yang berat ya tanggung jawabnya nanti di akhirat. Maka hendaknya hendaklah kalau bisa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki hutang kezaliman terhadap orang lain maka lakukanlah dan berusahalah kita untuk meminta maaf ya menyelesaikan urusan kita di dunia ya dengan makhluk sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala barang siapa di antara kamu yang punya ya suatu hutang kebaliman terhadap orang lain maka selesaikanlah sekarang sebelum datang nantinya pada hari di mana tidak ada dirham dan tidak ada dinar yang ada hanyalah al-hasanat wasayyiat membayarnya dengan kebaikan kita atau menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain akibat perbuatan balim kita kepadanya. Nah demikianlah. Jadi insya Allah ini akan berlanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya dan demikianlah lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari setan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Aku lupa lihada astagfirullah wa lakum muslimin innahu huwal